Kita akan mengkaji tafsir dari ayat-ayat yang terdapat di dalamnya hukum-hukum dan nah, ini disebut di dalam ilmu tafsir sebagai ayat al-ahkam ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum Al-Quran itu luas cakupannya dan ilmu yang berbicara tentang Al-Quran juga beragam jenis. Di antara ilmu-ilmu tersebut yang menjelaskan tentang Al-Quran adalah ilmu yang disebut dengan tafsir ayat-ayat ahkam. Tafsir ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum ini dikhususkan oleh para ulama <clears throat> dalam karya-karya tulis tersendiri. Selain daripada buku tafsir. Kalau umumnya buku-buku yang memuat tentang tafsir Al-Quran adalah penjelasan bagaimana tafsiran dari ayat-ayat kandungan maknanya pan para as-salaf dari kalangan sahabat tabi'in seputar tafsir dari ayat itu. Tapi kalau ayat-ayat hukum ini adalah pembahasan yang juga menyinggung dari tafsir ayat tetapi banyak difokuskan uraian akan hukum-hukum fikih yang dipetik dari ayat. Dan tentunya kita di majelis ini, dan ini adalah majelis bersifat umum, kita akan membaca dari surah yang banyak di dalamnya diketemukan ayat-ayat hukum. Bukan kita fokuskan pembahasan ayat-ayat hukum, tapi kita akan baca surah yang banyak diketemukan di dalamnya ayat-ayat hukum. Iya. Ayat-ayat hukum itu sebagian ulama dia mengatakan sekitar 500 ayat di dalam Al-Quran. Sebagiannya lagi menyebutkan kurang daripada itu, ada yang menyebutkan lebih daripada itu. Dan ini saya kira tergantung kepada kedalaman pemahaman dan fikih seseorang di dalam memahami kandungan dari ayat. Kadang seorang alim pada sebuah ayat dia uraikan kandungan hukum dari ayat tersebut hal yang mungkin tidak difikirkan oleh alim yang lainnya. Iya. Maka ini dari eh, hal-hal uh, yang membedakan manusia dari sisi keilmuan dan ilmu itu adalah mawahib, anugerah-anugerah dari Allah. Allah berikan anugerahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah lebihkan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan siapa yang Allah kehendaki. Jadi ini secara umum sebagai pendahuluan dari kajian kita di pagi hari ini. Dan saya pilihkan tafsir surah An-Nur pada awal pembahasan ini dan Allah, taala akan berlanjut. Kita selesaikan surah An-Nur ini dalam menafsirkan dan mengkaji seluruh ayat-ayatnya. Karena di dalam surah ini terdapat hal-hal penting yang semestinya diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Apalagi nanti kita akan baca di awal surah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dan membesarkan kedudukan surah ini. Iya. Di dalam surah ini terdapat penjelasan-penjelasan yang terang dan ukuran yang pasti akan batasan-batasan sejumlah hukum di pembahasan hudud bagi orang yang berbuat zina di pembahasan al-li'an bagi suami istri yang saling menuduh atau bagi suami yang menuduh istri berzina kemudian di dalam surah ini juga diuraikan ketentuan-ketentuan terkait dengan kehormatan, terkait dengan aurat, terkait dengan kemaluan, terkait dengan adab, meminta izin di dalam berbagai perkara. Diuraikan di dalamnya hak-hak. Dan hak-hak itu dimaklumi terbagi dua. Ada hak-hak yang merupakan hak Allah kita tunaikan dada hak-hak yang terkait dengan antara sesama makhluk. Dan ini semuanya masuk di dalam pembahasan dari surah yang agung ini. Iya. Kandungan dan pelajaran yang terdapat di dalam surah ini uh, penting untuk selalu kita perhatikan khususnya di kalangan para perempuan. Karena itu disebutkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata wa allimu nisaakum surat nur ajarkanlah perempuan-perempuan kalian surah An-Nur karena di dalam surah ini terdapat gemblengan untuk seorang perempuan bagaimana dia istiqamah. Pandai di dalam menjaga dirinya. Tahu mana cahaya-cahaya yang merupakan penjagaan terhadap kehormatan, kemuliaan dan kebahagiaannya dan mana kegelapan-kegelapan yang bisa membahayakannya atau mengeluarkannya dari jalur yang lurus, eh, mengeluarkannya dari jalur yang lurus. Iya. Maka ini surah yang sangat indah untuk dipahami, besar sekali manfaatnya untuk seorang mukmin dan mukminah. Iya. Sebagian dari as-salaf ada yang berkata, sebuah ucapan yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan selainnya dari sebagian as-salaf. Beliau berkata, "Kullu ma hassaltuhu fi surat Yusuf anfaqtuhu fi surat Nur." Kata beliau, setiap faedah dan pelajaran yang saya petik dari surah Yusuf itu saya infakkan di surah An-Nur. Saya infakkan di surah An-Nur. Ini kalimat dari sebagian as-salaf rahimahumullah perlu ditafsirkan. Dijelaskan ya? Itu kan ada kisah Nabi Yusuf alaihi salam bagaimana beliau dirayu oleh perempuan yang beliau tinggal di rumahnya. Kemudian di dalam surah itu pula disebutkan bagaimana perempuan dan makar-makarnya. Kemudian disebutkan juga di dalamnya bagaimana sebagian perempuan yang apa namanya di bahasa orang sekarang dikatakan dimabuk cinta. Ya, maka ini kadang pada sebagian dari pelajaran yang dipetik dari surah ini itu kadang ketika masuk ke dalam jiwa apalagi jiwanya bertepatan dengan jiwa yang bergampangan dengan maksiat cenderung kepada syahwat, maka kadang dia agak melonggar. Nah, maka di kondisi yang seperti ini, itu diobati dengan cara dia mengingat kandungan di surah An-Nur. Sebab di dalam kandungan surah An-Nur ini, ini yang mengontrol jiwa. Di dalam fikih yang dipahami di surah An-Nur ini akan menjaga kesucian dari diri dan jiwa itu sehingga selalu berhias dengan cahaya dijauhkan dari kegelapan. Baik. Jadi ini beberapa uh, pengantar terkait dengan kita akan memasuki kajian dari surah Nur ini dan dimaklumi bahwa surah An-Nur itu adalah surah yang ke berapa dari Al-Qur'an? Hmm? Surah yang ke-24. Baik. Dia adalah surah yang ke-24 dari Al-Quranul Karim. Terdapat padanya 64 ayat. Ya, ini insyaallah taala yang menjadi kajian kita Dan ini tentunya sebagaimana yang dimaklumi karena dia berisi 64 ayat akan kita selesaikan dalam beberapa kali pertemuan. Dan saya harapkan dari majelis di pagi hari ini kita uh, mengingat kehadiran di dalam memahami fikih dari Al-Quran. Dan ini suatu niat dan pemahaman yang harusnya diluruskan di awal kajian ini. Dan selalu kita memperhatikannya. Menjaganya. Seorang ketika membaca dari tafsir ayat-ayat Al-Quran, maka terdapat berbagai keutamaan yang dia peroleh di dalamnya. Yang pertama, dia telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk tadabbur terhadap Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an itu? Ataukah pada hati-hati itu ada kunci-kunci yang telah menutupnya. Maka disebutkan di sini ada dua golongan hati dari manusia. Ada hati yang tadabur terhadap Al-Quran dan ada hati yang terkunci. Iya. Maka tadabur terhadap Al-Quran ini ibadah yang sangat agung. Ketika kita membaca dari tafsir ayat-ayat termasuk di surah An-Nur ini, itu artinya kita telah menjalankan perintah Allah tadabbur terhadap kandungan Al-Quran. Iya. Dan tadabbur terhadap Al-Quran itu adalah sebab kehidupan hati. Sebab kehidupan hati dan mempelajari kandungan Al-Quran itulah kehidupan yang hakiki kehidupan yang sebenarnya kehidupan yang sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman awaman kana maitan ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha apakah orang yang tadinya dia itu adalah mayat kemudian kami hidupkan dia lalu kami jadikan padanya cahaya dia berjalan dengan cahaya tersebut apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tetap mayat di dalam kegelapan tidak mau keluar darinya ini perumpamaan lain dalam Al-Quran. Dijelaskan bahwa hakikat manusia yang menapaki bumi itu ada dua. Ada yang manusia yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Dan ada manusia yang sebenarnya mereka itu mayat. Tidak hidup. Betul berjalan, beraktivitas, bergerak, ya bersuara, dan seterusnya tapi dianggap di dalam Al-Quran sebagai mayat. Iya. Nah, inilah Al-Quran ini. Dia itulah cahaya. Dia itulah ilmu. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang dari Allah kepada kalian sebuah cahaya dan kitab yang sangat jelas. Sudah disebut kitab jelas, ditegaskan lagi sebagai cahaya. Iya. Maka kita tatkala banyak mempelajari dari tafsir Al-Quran ini akan menyebabkan hati itu menjadi hidup. Membuat seorang itu hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Kemudian di antara manfaat besar yang harusnya selalu kita tanamkan di dalam jiwa menjadi pelajaran untuk kita semua dasar kehidupan kita sehingga kita selalu cinta menghadiri pelajaran tafsir mengkaji dari ayat-ayat Al-Quran wajib diketahui bahwa ada sekelompok manusia diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bahaya mereka. Diadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perbuatan mereka yang jelek. Allah berfirman dalam Al-Qur'an menjelaskan ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa qala ar ya Rabbi Inna qaumi ittakhadu hadal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang dihajar, hal yang ditinggalkan. Iya. Nah, ini Nabi mengadukan orang yang menghajar meninggalkan Al-Quran. Jangan ada yang berfikiran bahwa oh ini kan ayat terkait dengan kaum musyrikin, mereka meninggalkan Al-Qur'an. Ya. Perlu diketahui bahwa ayat ini betul ada kaitannya dengan kaum musyrikin yang diadukan oleh Nabi meninggalkan Al-Qur'an. Tapi bahasa dalam ayat kaum yang menghajar Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an. Kapan seorang itu dikatakan meninggalkan Al-Quran? Ibnu Al Qayyim menyebutkan beberapa bentuk orang yang meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, dari bentuk meninggalkan Al-Quran, dia tidak membacanya, tidak mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Iya. Dan ini dari hal yang penting di dalam kehidupan Bagaimana seorang itu banyak membaca Al-Quran, cinta mentilawanya, dan dia baca dengan bacaan yang benar. Dibaca dengan bacaan yang benar. Iya. Kadang banyak di antara kita membaca Al-Quran, Alhamdulillah, rajin. Tapi mungkin bacaannya perlu diluruskan. Sebagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara Jibril. Jibril itu membacakan ayat per ayat dari Al-Quran itu kepada Nabi. Dan setiap tahunnya di bulan Ramadan, Jibril menyimak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bacaannya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran itu kepada para sahabatnya. Para sahabat juga membaca kepada Nabi dan Nabi menyimaknya. Para sahabat membacakan Al-Quran ini kepada murid-muridnya hingga hari ini. Itu bersambung. Seorang membaca Al-Quran, dari guru, gurunya mengambil dari guru sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebenarnya hakikat dari membaca Al-Quran. Iya. Ilmu tajwid itu pendekatan untuk membaca Al-Quran dengan benar. Asal cara membaca yang benar itu dia adalah talaki dari guru. Dia mengambil langsung dari guru. Demikian. Maka tampak dari sini bahwa tilawah itu berjenjang-jenjang. Ada yang bagus tilawahnya, ada yang pertengahan, ada yang dia baca tapi tersendak-sendak atau ada yang perlu diperbaiki. Tapi tidak perlu khawatir, semuanya ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu telah syah di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu bersama malaikat yang berkeliling yang uh, sangat baik dan sangat mulia, dermawan. Ini orang yang mahir bersama Al-Quran. والذي يقرأ فيه وهو يتتأتأ وعليه شاق lahu ajran. Orang yang membaca Al-Quran, dia tidak lancar. Berat dia membacanya. Dia dapat dua pahala. Jadi semuanya tetap dapat pahala dan kebaikan. Ya, maka perhatikan golongan yang pertama dari golongan yang meninggalkan Al-Quran adalah mereka yang tidak tadabbur, uh, tidak membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan. Tidak mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah. Iya, ini satu. Yang pertama, membaca. Dia tegakkan lafaz dan hurufnya. Dia, lafad, dia tegakkan lafaz dan hurufnya. Yang kedua, dari meninggalkan Al-Quran, adalah dia tidak tadabur terhadapnya. Ya, kalau dia baca saja tapi jarang dia tadabur dia perhatikan. Iya. Maka ini ia belum melaksanakan perintah tadabur yang telah kita jelaskan tadi. Jadi kalau dia hanya sekedar baca tidak tadabur maka ini dikhawatirkan dia meninggalkan Al-Quran dari bentuk lain. Dari bentuk tidak tadabur terhadap kandungannya. Nah, maka di sini pentingnya seorang mempelajari ilmu tafsir. Sebab kalau dia terbiasa belajar tafsir Al-Quran, pada setiap kalimat di ayat Al-Quran, dia pahami maknanya, dia kaji kandungannya, maka ini akan membentuk untuk dirinya sebuah kepribadian yang baik dan sangat bermanfaat sekali khususnya di sholatnya dan di ibadah-ibadahnya jadi kalau dia sholat mendengarkan orang membaca Al-Quran maka dia akan menyimak dengan tadabbur sebab ayat-ayat yang diuraikan itu itu terurai di telinganya dengan memahami tafsiran dan maknanya beda dengan orang yang hanya mendengarkan ayat-ayat hanya lantunan ayatnya saja yang ketelinganya mungkin kalau menyentuh di hatinya mungkin ada sebab lain mungkin karena keindahan suara orang yang membacanya dan semisal dengan itu tapi hal yang paling baik menyentuh Al-Quran itu itu bukan dengan keindahan suara orang yang membaca tapi dengan dia mendengarkan ayat-ayat yang dibaca itu Ah, itu yang paling pokok. Dan itu jenjangnya para nabi dan para rasul. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka mereka bersungkur sujud dalam keadaan menangis. Iya. Maka ini hal yang jiwa itu perlu dididik dengannya. Jadi kalau kita tidak punya keseriusan di dalam mempelajari dari tafsir ayat-ayat Al-Quran, maka itu artinya kita tidak mendidik jiwa dengan sebenar-benar pendidikan. Iya. Dan jiwa ini harus banyak dididik dengan pendidikan yang benar. Ya disebutkan di dalam sebagian riwayat ketika sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman atau Salman Al-Farisi, saya lupa salah seorang dari keduanya, itu berada di sebuah kota, maka dimintalah kepada beliau untuk mengajarkan ilmu. Yang tadinya di masjid itu penuh. Begitu beliau masuk, beliau membuka tafsir dari surah Yusuf. Iya. Tafsir dari surah Yusuf. Dan subhanallah majelis itu berkurang. Nah, ini kecenderungan manusia kadang seperti itu. Kadang di dalam jiwanya sudah ada bentuk-bentuk hal-hal yang sebenarnya itu hawa nafsu atau syahwat. Dia tidak sadari. Begitu sampai kepadanya sebuah ilmu tertentu, maka kadang jiwanya tidak mencocokinya. Nah, karena tidak adanya kesadaran akan besarnya manfaat tafsir surah Yusuf ini dianggap dirinya tidak perlu. Dan ini kekeliruan yang sangat besar. Iya, dan ini terhadap jiwa dan diri harus diperbaiki. Kita tidak boleh seperti itu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Iya. Ini ayat-ayat Al-Quran diturunkan kepada kita dan kita semua akan ditanya tentangnya pada hari kiamat. Bagaimana kita mempelajarinya, bagaimana kita mengkajinya, bagaimana kita menjawabnya. Jangankan Al-Quran, seruan Nabi dan Rasul saja ditanyakan pada hari kiamat. Allah firman, wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin hari tatkala mereka semuanya dipanggil manusia dipanggil pada hari kiamat kemudian Allah berfirman bagaimana kalian menjawab para rasul iya maka ini dari hal yang hendaknya kita perhatikan karena itu dari amalan yang sangat indah seorang hamba menghabiskan dari umur dan waktunya di dalam mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Itulah ilmu yang paling baik dan paling indah. Karena di dalam Al-Quran ini terdapat segala yang diperlukan oleh manusia. Apa saja? Sumber akidah Al-Quran. urayan fikih di dalam Al-Quran. Ibadah dalam Al-Quran. Muamalah lengkap di dalam Al-Quran. Akhlak, adab, kehidupan rumah tangga, ya, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, semuanya ada di dalam Al-Quran. Segala aspek kehidupan yang diperlukan oleh manusia, semuanya ada uraiannya di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ini Allah telah sifatkan tibyanan likulli syai. Penjelas segala sesuatu. Dan Allah berfirman, Ma farratana fil kitabi min syai. Kami tidak pernah menelantarkan sesuatu apapun penyebutannya di dalam Al-Quran. Apa saja ada penyebutan dan gambarannya di dalam Al-Quran. Iya. Sisa bagaimana kita tadabur dengan sebaiknya di situ. Saya kembali kepada bentuk-bentuk meninggalkan Al-Quran. Sudah berapa bentuk tadi saya sebut? Hmm? Sudah dua. Yang pertama tadi tidak membaca Al-Quran, menegakkan hurufnya dan lafat-lafatnya dengan benar. Kemudian yang kedua dari bentuk menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran dia tidak tadabur terhadap apa? Kandungannya. Dan yang ketiga dari bentuk menghajar Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, adalah dia tidak berhukum dengan hukum-hukumnya. Iya. Harusnya seorang muslim dan muslimah dalam kondisi apapun apalagi dalam hal yang mereka berselisih itu ketentuannya diambil dari Al-Quran. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Tidaklah demi Rabbmu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri Tidaklah mereka itu beriman sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim yang memutuskan antara mereka pada apa-apa yang mereka berselisih. Kemudian mereka tidak menemukan rasa berat sedikit pun di dalam dirinya terhadap keputusan itu. Dan mereka menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ikhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu apa saja yang kalian berselisih di dalamnya, maka hukumnya kembali kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran ay lahumul khiyaratu min amrihim." Wa may ya'si wa faqad dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah Apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, tidak pantas dia memiliki pilihan yang lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Iya. Maka ini menjadikan Al-Quran sebagai hukum. Hukum di dalam kehidupan pribadi hukum di dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dalam kehidupan bernegara. Ini semuanya dari kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kemudian yang keempat dari bentuk menghajar meninggalkan Al-Quran adalah dia tidak beramal dengan kandungannya tidak beramal dengan kandungannya. Iya. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi dipelajari untuk diamalkan kandungannya. Untuk ditegakkan dari perintah-perintahnya, dihindari dari larangan-larangannya, diindahkan dari petua-petuahnya, dipijak dari pedoman-pedomannya, Ya. Dan kita berbahagia dengan mutiara-mutiara serta pijakan kehidupan yang ada di dalamnya. Maka ini dari kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kemudian yang kelima dari bentuk menghajar meninggalkan Al-Quran adalah tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat, sebagai penyembuh. Ini juga hati-hati. Ini banyak manusia yang kurang mendalam di dalam hal ini. Kurang memikirkan. Jadi kalau misalnya seorang itu sakit, kadang dia pikir cari obat dokter atau mendatangi rumah sakit. Ya, itu sebab-sebab Allah izinkan. Berobat diizinkan. Tapi ada hal penting di dalam kehidupan dalam akidah seorang mukmin. Keyakinannya terhadap Al-Quran ini. Al-Quran ini adalah penyembuh, obat untuk semua penyakit. Iya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang merupakan penyembuh dan rahmat untuk orang yang beriman. Jadi dia penyembuh laqad ja'akum ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil muslimin wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin wahai sekalian manusia telah datang kepada kalian nasihat dari Rob kalian. mau'izah itu itu wejangan nasihat yang mendalam. Iya. Sebab nasihat itu berjenis-jenis ya, ada yang jenisnya disampaikan, dia dengar. Ada yang mendalam, memang diarahkan untuk menghujam ke dalam dirinya. Ini sifatnya mau'idah. Dalam Quran ini mau'idah yang sangat mendalam. Penyembuh untuk segala yang ada di dalam dada. Petunjuk dan rahmat. Serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Maka ini dari keindahan Al-Quran, bagaimana kita mempelajarinya. Jadi ini lima hal yang menghajar Al-Quran. Kita jangan tergolong dari ya, Iya. Nah, di antara langkah mengobati, jangan sampai kita terkena penyakit ini, meninggalkan Al-Quran, dari lima bentuk ini, kita banyak tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Mengkaji dari tafsir ayat-ayat tersebut. Ini dijadikan kegiatan utama dalam kehidupan. Dijadikan sebagai ruh kehidupan yang kita perlukan. Ya sengaja saya paparkan, saya uraikan supaya kita pahami. Agar supaya kita sadari ini keperluan yang sangat besar untuk diri diri kita dan jiwa-jiwa kita sendiri. Iya. Bahkan keperluan kita di dalam hal ini itu kadang lebih penting dari keperluan makan, minum, dan tidur. Ini diperlukan pada setiap saat dan setiap keadaan ilmu itu. Dan caranya adalah kita mempelajari dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadabbur terhadap kandungannya. Iya. Selain daripada itu, ilmu tafsir ini adalah ilmu yang mulia. Ilmu yang mulia. Nah, dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf wa yu'allimuka Minta ta'wilil ahadith. Dan Allah mengajarkan kepada engkau bagaimana menafsirkan dari mimpi-mimpi, dari pembicaraan-pembicaraan, kejadian-kejadian. Nah, ini fikih ya di dalam hal tersebut. Dan itu ilmu. Jadi menafsirkan mimpi itu juga ilmu, perlu fikih. Karena itu disebut fatwa. Ya. Orang yang datang kepada Nabi Yusuf bertanya itu, dia berkata, Aftina, beri fatwa kepada kami. Sama dengan ilmu. Maka dalam bentuk penafsiran, itu dari ilmu yang mulia. Ilmu yang mulia. Iya. Ketika Nabi Khadir dan Nabi Musa berjalan bersama, kisahnya disebut dalam Al-Quran ya. Pada tiga kejadian, Nabi Musa tidak memahami apa tafsir dari perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khadir. Sebab itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada siapa? Nabi Khadir. Maka setelah Nabi Khadir menjelaskan apa alasan dan apa sebab ia melakukan tiga hal itu, dia membakar perahu, membunuh anak itu dan membangun tembok di Medina. Setelah dia sebab, terangkan tiga sebabnya, maka beliau berkata dalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabara. Itulah penafsiran apa yang tadinya kamu tidak mampu bersabar. Jadi sebut takwil itu penafsirannya. Ya, karena pentingnya hal ini dan besarnya nikmat dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan Ibnu Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah ajarkan kepada Ibnu Abbas ini kefahaman dalam agama dan pakihkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah kepadanya ilmu takwil. Inilah ilmu tafsir. Iya. Walaupun kata takwil itu sendiri luas cakupannya ya, tafsir masuk di dalamnya. Karena takwil itu adalah al-haqiqah allati ta'ulu ilaihil ma'na. Allati ta'ulu ilaihal ma'na. Dia adalah hakikat yang makna itu kembali kepadanya. Ya kalau dikatakan takwil ayat, maksudnya tafsir dari ayat ini penjelasan maksud dari ayat tersebut. Kalau misalnya takwil mimpi itu arti maksudnya arti mimpi itu. Kalau misalnya takwil sebuah kejadian, ya arti dari kejadian tersebut. Nah, jadi ilmu tafsir ini dari ilmu takwil yang sangat besar kebaikannya untuk seorang hamba. Inilah yang kita ingin berusaha di dalam kehidupan bagaimana kita selalu mengkaji dari ayat-ayat Al-Quran dan menafsirkannya. Baik, saya kira ini beberapa pendahuluan terkait dengan uh, ilmu tafsir dan pelajaran yang kita akan kaji. Dan sekarang insyaallah taala kita akan memasuki tafsir dari surah An-Nur ini. Baik, ada waktu 5 menit untuk pertanyaan. Hmm? Silahkan kalau ada pertanyaan. dia tidak menjadi alternatif itu general itu juga bisa kalau orang sakit yang membutuhkan pertolongan perlu di Maksudnya pertolongan. Iya, semua dari penyakit, apa saja bentuknya, Al-Quran adalah obat dan penyembuh. Ya, hanya saja pada hal-hal yang seperti itu ada kebiasaan yang berkembang. Kalau misalnya dia terluka, keluar darah, kan ditutup dulu darahnya. Iya kan? Setelah segera ditangani secara medis, misalnya ditutup aliran darahnya, setelah itu dia bacakan Al-Quran, insya Allah ta'ala akan baik untuk hal tersebut. Boleh dia bacakan sebelumnya atau di tengah prosesnya atau setelahnya. Semuanya ada manfaatnya. Jadi ini keyakinan yang perlu di apa namanya selalu direfleksi dalam diri kita. Sebab kadang kita tidak memperhatikannya. Iya, padahal kita semua sepakat akan kaguan Al-Quran dan Al-Quran itu sebagai obat dan penyembuh. Sebagian dari as-salaf ada yang sakit tertentu bahkan agak kronis, dia tidak berobat kecuali hanya dia bacakan Al-Quran saja untuk dirinya. Dan Masya Allah, Allah berikan dari kesembuhan. Iya. Tapi disitulah letak bacaan. Nah ini, orang yang membaca Al-Quran itu, Kadang dia di kondisi darurat. Dia baca, dia mohon kepada Allah. Allah kabulkan untuknya, diberikan kesembuhan. Sebab orang di kondisi darurat itu, itu memang Allah telah sebutkan amma yujibul muttar dalam Al-Quran. Siapa yang menjawab doa orang yang terdesak. Orang kafir pun kalau dia terdesak berdoa kepada Allah, dikabulkan doanya. Iya dikabulkan dari doanya. Apalagi kalau dia seorang mukmin. Demikian pula kalau misalnya dia di kondisi menghadapi keadaan tertentu. Ya seperti Nabi Musa alaihi salam ketika beliau melarikan diri dari kejaran Firaun di setelah meninju orang itu mati, beliau marah ke Madian. Nah, beliau dalam keadaan di negeri orang sendiri, ya tidak ada tempat tinggalnya, maka beliau berdoa kepada Allah dengan mengadukan kondisi dirinya. Dengan mengadukan kondisi dirinya. Nah, ini penghambaan sebenarnya, mengikat kita. Yang selalu mengikat hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selalu bergantung dan bersandar kepadanya. Yang jelas e, penyakit apa saja insyaallah taala Al-Qur'an adalah obat dan penyembuh. Nah, Mana yang lebih utama membaca dengan tajwid yang benar yang terkadang karena terlalu fokus pada tajwid terlali terlalai dari memaknai ayat ataukah membaca sedikit ayat sambil memaknai arti. Terkadang kita ingin mengejar banyaknya huruf yang dibaca. Karena keutamaan satu huruf sepuluh kebaikan. Ya tidak bertentangan ya antara dua hal. Jadi kalau dia kadang ingin membaca lancar, dia tegakkan hurufnya, dia biasakan. Dia fokus ke situ, tidak ada masalah. Tapi ada waktu, dia membaca dengan tadabur perlahan dengan memahami maknanya. Dan ini ikut kepada kebiasaan saya. Kalau dia sudah terbiasa, dia lancar pun cepat, bacaannya bagus, tajwidnya bagus, dia bisa fokus. tadabur dan memanai. Jadi ini kembali kepada apa? kepada kebiasaan. Iya. Karena itu sebagian dari as-salaf rahimahumullah mereka baca Al-Qur'an. Ya cepat. Kadang lewat sebuah ayat segera dia menangis di situ di ayat ini. Memberi pengaruh dahsyat. Karena dia membaca walaupun cepat tapi hatinya tadabbur terhadap Al-Qur'an tersebut. Iya. begini dari uh, mana-mana yang sebaiknya diperhatikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Ya orang Indonesia kan bilang ala bisa karena biasa. Jadi kalau kita uh, membiasakan diri ya banyak membiasakan diri dengan hal tersebut, maka insyaallah taala akan tampak nanti pengaruhnya. Akan tampak nanti pengaruhnya. Ya, dan untuk membiasakan diri ini, nah itulah perlu upaya, perlu usaha, perlu pengorbanan. Ya, ada sebagian dari as-salaf mereka belajar menuntut ilmu. Dia menganggap dirinya tidak berhasil, tersulit mendapatkan ilmu. Ya. Sampai dia sudah turun semangat. Tapi subhanallah Allah kehendaki pada orang ini kebaikan. Ia berlalu melewati sebuah batu. Batu ini menetes padanya air tetes demi tetes. Iya. Ternyata di tetesan air itu di atas batu itu sudah meninggalkan bekas. Padahal ini batu gunung yang sangat keras dengan air yang terus menetes kepadanya memberi bekas ke batu itu. Akhirnya ia pun berkata pada dirinya, Insya Allah hati saya ini tidak sekeras batu. Iya. Ilmu yang saya pelajari itu lebih lembut daripada air. Maka harusnya dia akan bisa memberi bekas ke dalam hati saya. Maka ia pun belajar dan belajar sampai Allah bukakan untuk dia apa? Kebaikan. Ya kadang masalahnya sebagian orang baru belajar ya sebulan dua bulan setahun dua tahun dianggap bahwa dirinya belum apa berhasil belum dapat apa-apa nah, mungkin di sini kita perlu memeriksa diri sendiri mungkin ada hal-hal yang kita masih kurang di dalam melakukannya perlu lebih baik dan mungkin kita perlu kesabaran ya dan dimaklumi bahwa menuntut ilmu itu bukan hanya setahun dua tahun tapi adalah tugas kehidupan kita proyek di dalam umur kita yang kita berhenti dari ibadah menuntut ilmu ketika memasuki lian kubur. Demikianlah bahasa yang sering diucapkan oleh para as-salaf di dalam hal ini. Baik. Kita akan masuk ke dalam pembahasan tafsir surah An-Nur. Iya. Surah An-Nur ini surah yang ke-24 ada 64 ayat sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan surah ini adalah surah Madaniyah. Adalah surah Madaniyah. Surah yang diturunkan di Madinah atau setelah hijrah ke Madinah menurut kesepakatan para ulama ahli tafsir. Jadi ya, adalah surah Madaniyah. nah ini menurut kesepakatan para ulama ahli tafsir. Iya. Apa pentingnya saya ingatkan? Ini surah Madaniyah, maksudnya surah turun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah? Iya. Karena surah yang turun, yang surah yang dikatakan Madaniyah itu punya ciri. Dan surah yang dikatakan surah Makkiyah itu juga punya apa? Punya ciri. Ada ciri-ciri yang membedakan antara keduanya. Iya. Jadi kalau surah Makkiyah itu iya. Itu adalah surah yang turun sebelum hijrah ke Madinah. Dan surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah hijrah ke mana? Ke Madinah. Ya, ini fase Mekah dan fase Madinah itu ada karakteristik dan ciri-ciri terkait dengannya. Iya. Pada surah-surah yang turun di Mekah itu banyak terkait dengan hari kebangkitan karena kaum musyrikin yang dihitab kebanyakannya. Ya. yang mereka ini mengingkari hari kebangkitan. Dan uslub di surah Makkiyah itu, itu uslubnya lebih mendalam. Menggugah pikiran dan jiwa. Karena itu luar biasa ya kalau kita baca dari uslub surah-surah Madaniyah itu. Sampai ada sebagian sahabat yang masuk Islam itu dia dengarkan satu ayat dibaca oleh Nabi di sholat maghrib. Kata sahabat ini hampir saja hatiku itu terbang. Melayang ketika mendengarkan ayat itu. Itu Nabi sholat maghrib membaca surah At-Tur. Maka di ayat di surat tur Am khuliku min gairi syai'in am humul khalikun. Apakah mereka dicipta tanpa tujuan atau mereka yang mencipta? Wah ini mendalam sekali. Terhadap jiwa Jubair bin Mut'im yang mendengarkan ayat ini. Ya. Jadi kamu hidup di dunia ini untuk apa? Hanya ada dua kemungkinan. Kamu dicipta, kalau kamu dicipta berarti ada tujuan penciptaan kamu. Kalau kamu tidak merasa dirimu dicipta, tidak ada tujuan dari kehidupanmu, berarti kamu yang mencipta, dan itu tidak mungkin. Iya. Maka ini khitab pada jiwa. Langsung beliau masuk Islam. Radiyallahu anhu. Maka ini uslub dari surah Makkiyah seperti itu. Iya. Kalau surah Madaniyah eh, itu banyak bercerita tentang hukum-hukum, hal-hal yang menyempurnakan agama. Iya. Walaupun semuanya dari surah Makkiyah dan Madaniyah mengandung tauhid, tapi penekanan-penekanan tauhid di surah Madaniyah itu lebih banyak. Eh, di surah Makkiyah itu lebih banyak. Iya. Jadi ini sebagian hal yang bisa kita petik ketika kita membedakan ini surah Madaniyah atau surah apa? Makkiyah. Nah, jadi kalau dia sudah surah Madaniyah, turunnya di Medina, nah ini banyak hitopnya diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang-orang yang beriman. Iya. Pokok pembahasan di dalam surah Nur ini, iya, kandungan-kandungan umum di dalamnya dijelaskan tentang kewajiban menapaki batasan-batasan Allah kemudian ditegaskan tentang hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina kemudian diterangkan tentang bagaimana membuktikan orang itu berzina sekaligus diterangkan ketentuan hukum setelah pembuktian itu. Kemudian dijelaskan tentang hukum li'an. Misalnya ada suami yang melihat istrinya berzina, tapi tidak ada saksi di situ kecuali dia sendiri. Nah, ini ada materi pembahasannya di dalam ayat. Kemudian diterangkan tentang kisatul ifk, pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ibu kita Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh oleh kaum munafikin dengan tuduhan keji maka terdapat bagaimana kejinya tuduhan itu dan bagaimana pembelaan Allah terhadap seorang perempuan mukminah yang menjaga diri dan kehormatannya seperti ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha iya dan diterangkan hukuman terkait dengan hal itu. Kemudian dijelaskan kaidah umum di dalam kelanjutan pembahasan tentang menyikapi penyebaran berita yang keji. Penyebaran berita yang tidak baik. Lalu diingatkan tentang makar syaitan, langkah-langkahnya menyesatkan manusia. Kemudian diingatkan tentang bagaimana mensucikan jiwa dengan berbagai akhlak yang mulia dari akhlak memaafkan dan sebagainya. Kemudian diingatkan, difokuskan tentang dosa, menuduh perempuan baik-baik dengan tuduhan yang keji. Kemudian diberikan ketentuan di dalam kehidupan antara orang yang baik-baik, pasangannya baik-baik juga, yang jelek, pasangannya jelek juga Kemudian disebutkan adab dalam meminta izin. Etika terkait dengan pandangan dan menjaga kemaluan. Etika di dalam pernikahan, menjaga kehormatan diri. Terkait dengan menjaga kehormatan budak. Kemudian disebutkan setelah itu tentang cahaya. Inilah nurnya di sini. Allahu nurus samawati wal ard. Situ cahaya disebut. Setelah disebut cahaya, maka disebut kebalikan dari cahaya, kegelapan. Iya. Dan diterangkan di dalam surah ini hak-hak Allah dan hak-hak antara manusia. Diterangkan apa yang merupakan hak pemerintah, hak Rasul, iya. Dan diterangkan tentang adab-adab yang lain dalam masalah minta izin, menjaga kehormatan dan sebagainya. Jadi ini kandungan yang apa namanya? luas ya dari cakupan surah An-Nur ini. Uniknya di surah An-Nur ini dia hanya dikenal dengan satu nama oleh para ulama. Cuma disebut surah An-Nur saja, tidak ada nama yang lain. Ya. Ada sebagian surah Al-Quran itu dikenal dengan beberapa nama. Ya. Seperti surah An-Nahl misalnya. Surah ke-16. Itu disebut juga dengan nama surah An-Ni'am. Surah tentang nikmat-nikmat. Surah Al-Isra, surah ke-17 disebut juga dengan nama surah Bani Israel. Surah Ghafir, surah ke-40 disebut juga dengan nama surah Al-Mu'min. Surat Tahrim itu disebut juga dengan nama surah An-Nisa As-Sugra. Jadi kadang ada penamaan lainnya. Iya. Nah, ini surah nur hanya disebut oleh para ulama satu nama saja, surah An-Nur. Nah, padahal cahaya itu disebut di beberapa tempat dalam Al-Quran di berbagai surah. Tapi dikhususkan di sini surah An-Nur. Penyebutan tentang cahaya. Kenapa? Iya. Karena cahaya itu adalah kebaikan segala kebaikan dan kesalihan segala sesuatu. Cahaya itu muncul dari menunaikan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang. Sabar di dalam menjalankan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Iya. Cahaya itu dengan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah takwa. Nah, ini diingatkan pentingnya cahaya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, niscaya akan diberikan kepada kalian dua bahagian dari rahmatnya. Dan akan dijadikan untuk kalian cahaya kalian berjalan dengannya. Wa yaghfir lakum. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Iya. Jadi itulah cahaya. Karena di dalam surah ini disebutkan nama dari Asmaul Husna, nama An-Nur. Dan itu tidak disebut di tempat lain, kecuali di surah ini aja. Dari nama Allah, nama An-Nur. Dari sifat Allah, sifat Nur, maha bercahaya, memiliki cahaya. Iya. Memiliki cahaya. Dan ini kalau kita masuk berbicara kepada nama dan sifat-sifat Allah, itu artinya kita menetapkan nama dan sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kadang digambarkan kepada kita pendekatan-pendekatan yang membuat kita merasakan besarnya Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, kedermawanan Allah. Demikian pula cahaya Allah. Iya. Dengan keimanan, dengan ilmu seorang mendapatkan cahaya itu. Dan itu datangnya dari Allah An-Nur yang maha bercahaya. Semua cahaya itu yang merupakan kebaikan semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kita selalu memohonnya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya tersebut. Iya. Luar biasa ya. Kita ke masjid saya, doa ketiga ke masjid apa yang kita minta? يا اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل أمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعظم لي نورا يا الله berilah cahaya pada hatiku berilah cahaya pada lisanku berilah cahaya pada pelihatanku, berilah cahaya pada pendengaranku, berilah cahaya di depanku, berilah cahaya di belakangku, berilah cahaya di kananku, beri cahaya di kiriku, beri cahaya di atasku, beri cahaya di bawahku, dan besarkanlah cahaya untuk diriku. Semuanya cahaya. Ini doa yang agung. Karena ketaatan seperti itu. Seorang yang ingin mendapat cahaya, dia berhias dengan ketaatan di segala kehidupannya, pasti cahayanya besar. Iya. Dan ini jiwa pendidikan untuk itu. Apa surah ini? Pendidikan untuk itu. Pendidikan untuk jiwa di dalam hal ini. Iya. Bagaimana kita perhatikan dari kandungan dari surah ini apa yang terdapat di dalamnya dan kita petik darinya mana-mana yang agung. Ya banyak hal ya, mungkin akan datang nanti saya akan sebutkan ucapan Ibnul Qayyim rahimahullah tentang menundukkan pandangan. Karena ada di surah Nur ini perintah menundukkan apa? Pandangan. Kata Ibnul Qayyim kalau seorang menundukkan pandangan dari kemaksiatan itu akan memberi cahaya ke dalam hatinya. Nah, itu diantara rahasia kenapa perintah menundukkan pandangan disebut setelah itu disebut tentang cahaya. Nah, ini dari mana-mana yang bagus untuk direnungi. Sebagaimana sebaliknya setelah disebutkan cahaya, diterangkan tentang orang-orang kafir. Golongan yang kedua. Kan datang ayat ya, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biki'ah." Kemudian disebutkan pada berapa ayat setelahnya, "Dhulumatun ba'daha fawqa ba'd." Kegelapan kegelapan demi kegelapan, sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Iya. Maka disebut kegelapan. Ya karena lawan dari cahaya adalah kegelapan. Dan kegelapan itu adalah kegelapan di atas kegelapan pada hari kiamat. Karena itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Innal sayyi'ah dulmatan fil qalb." Sungguhnya perbuatan jelek itu kegelapan di dalam hati. Wasawadan fil wajh. Kehitaman, kekelaman di wajah. Wawahnan fil badan. Kelemahan pada badan. Wanaqsan fil rizq. Mengurangi rezeki. Wabugdan fi qulubil khalq dan menyebabkan kebencian di hati makhluk. Nah, ini kegelapan yang seperti ini diingatkan. Ya, setelah disebut cahaya, disebut kegelapan sebagai lawannya. Dan Allah ingatkan, "Waman lam yaj'alillahu lahu nuran, fama lahu min nur." Siapa yang Allah tidak jadikan untuknya cahaya, maka dia tidak akan memperoleh cahaya sama sekali. Cahaya itu dicari dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini dua golongan. Golongan yang mendapat cahaya dan golongan apa? Tidak mendapat cahaya. Ini dua hal, cahaya dan kegelapan. Karena itu di ayat yang lain Allah ingatkan, "Wa ma yastawil a'ma wal basir wal dhulumatu wal nur wal dhillu wal harur wa ma yastawil ahya'u wal amwat." Tidaklah sama orang yang buta dan orang yang melihat. Sebagaimana tidak sama antara kegelapan dan cahaya. Sebagaimana tidak sama antara teduh dan panas. Dan tidaklah sama antara orang yang hidup dan orang yang mati. Iya. Ini diantara keindahan Al-Qurannya kita diberi ketajaman pemahaman. Supaya pandai membedakan antara dua golongan. Yang baik dan yang buruk. Cahaya dan kegelapan kehidupan dan kematian, kebutaan dan apa namanya pelihatan. Ya, ini kita harus pandai dalam membedakannya. Sebab Al-Qur'an memang membedakan itu. Karena itu Al-Qur'an dinamakan Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Pembeda. Iya. Nah, ini diantara keistimewaan seorang yang gemar membaca tafsir dari Al-Quran. Kalau dia selalu mengkajinya pasti akan tajam kelihatannya. Ya, pandai dia membedakan apa yang baik untuk dirinya, apa yang jelek untuk dirinya. Nah, baik. Jadi ini surah An-Nur. Kemudian dari hal yang lain juga yang perlu saya terangkan, mungkin di sini dari ilmu-ilmu Al-Quran juga ya. Kenapa atau bagaimana penamaan surah Al-Quran itu? Iya. Apakah dia penamaan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ijtihad para sahabat? Dan apa sebab surah-surah itu dinamakan dengan namanya masing-masing? Iya. Ini dua pertanyaan ya. Adapun yang pertama, sebagian surah Al-Quran itu penamaannya berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam hadit, ya, seperti surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, ya, itu disebut di dalam hadit-hadit. Ada sebagian surah itu dari jitihat para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi disepakati oleh mereka setelah itu. Disepakati tidak ada silam pendapat di kalangan para sahabat. Nah, dan ini sudah cukup sebagai hujah. Dan mungkin saja sahabat melakukan hal tersebut karena mereka dapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi penamaan surah itu jangan sampai ada yang masuk di masa sekarang dia bikin penamaan surah Al-Quran dengan kemauannya sendiri Ya. Dengan kemauannya sendiri. Sebab ini namanya kita menyelisih jalannya kaum mukminin. Jangan sampai ada yang membaca surah Yusuf dia namakan surah cinta misalnya. Ya. Seperti sebagian orang ya kadang membahasakan seperti itu. Itu keliru besar ya. Sebab kandungan dari surah Yusuf itu adalah mendudukkan kecintaan yang benar. Salah satunya ya, mendudukkan kecintaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kecintaan yang benar itu kepada Allah Subhanahu wa taala pasti berakibat baik untuk seorang hamba. Iya. Jadi ini maksudnya jangan sampai kita menamakan surah-surah dengan penamaan sendiri. Iya. Kalau ada yang melakukan hal ini, maka dia telah keluar dari jalan as-salaf, menyelisihi para ulama. Karena itu para ulama ahli tafsir tidak ada yang menafsirkan ayat kemudian dia bikin surah-surah nama surah sendiri. Mereka sebut dengan nama yang dikenal di kalangan para as-salaf. Nah, begitu kita di dalam mengkaji Al-Quran. Dalam menafsirkan ayat-ayat, kita harus melihat ini ayat siapa yang menjelaskannya, siapa dari ulama yang menafsirkannya seperti itu. Iya. Baik. Karena itu di dalam jalan menafsirkan, cara menafsirkan yang kita akan tempuh dari pelajaran ini, itu ada empat metode dalam menafsirkan ayat. Yang pertama ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, ini metode yang paling bagusnya dan ini yang harusnya awal kali ditempuh. Ketika ada ayat yang lain ditafsirkan dengan ayat yang semisal dengannya. Ya, karena Al-Qur'an itu mutasyabih. Sebagiannya mirip, sebagian yang lainnya sebagiannya menafsirkan sebagian yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita tafsirkan dengan hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, ditafsirkan dengan hadits Nabi. Nabi menjelaskan begini, menerangkan begini. Akan datang nanti ya di surah An-Nur ini disebutkan terhadap hukum pezina yang belum menikah, hukum pezina yang belum menikah itu hukumannya dicambuk 100 kali cambuk. Dicambuk 100 kali cambukan. Nah, ini di surah An-Nur. Tapi di hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tambahannya. Disebut 100 kali cambuk, ditambah diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun. Ya. Jadi hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang menafsirkan, kadang menjelaskan tambahan hukum. Nah, yang ketiga, Al-Quran itu ditafsirkan dengan ucapan ahli tafsir dia ucapannya para sahabat, para tabiin, para imam tabiin. Ya para sahabat ketika menafsirkan ayat itu hujjah ya kalau para sahabat. Sebab mereka itu orang-orang yang tidak berbicara atas Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Mereka kalau berbicara suatu itu dengan apa? Dengan ilmu. Demikian pula dari murid-murid sahabat yang memang dikenal sebagai orang yang ahli dalam tafsir. Seperti Mujahid bin Jabr rahimahullah ini dari ulama tabi'in, murid Ibnu Abbas. Ya. Hampir setiap ayat Al-Qur'an itu dia tanyakan kepada Ibnu Abbas apa maknanya. Maka ini ilmu para sahabat berjalan pada diri beliau. Mujahid ini. Demikian pula para ulama yang lain Said Ibn Musayyab, Qatada, Al-Hasan Al-Basri ya. dan selainnya dari para ulama yang dikenal dengan penafsiran. Kita akan tafsirkan dengan ucapan-ucapan mereka. Kemudian yang keempat, kalau tidak ada dari tafsir para ulama, maka dilihat kandungan dari sisi bahasa Arabnya. Sebab dari sisi bahasa itu, Al-Quran diturunkan dengan lisan bahasa Arab bilisanin Arabiyin mubin. Iya. Maka dengan lisan bahasa Arabnya ini kita pahami. Kita memahami dari maknanya dengan lisan bahasa Arabnya. Nah, itulah yang membedakan penerjemahan. Saya satu contoh ayat misalnya ya. Bagaimana lisan bahasa Arab itu penting ya di dalam penerjemahan. Dan uh, Mungkin lain kali di pelajaran tafsir kita bawa dari Al-Quran, bawa dari mushaf yang ada terjemahan makna ayatnya ya, supaya bisa menyimak. Karena di sela-sela pelajaran kadang saya arahkan untuk membuka eh, ayat-ayat uh, tertentu di surah tertentu. Ya, kalau saya minta tolong dibuka ayat sekian di surah sekian ya maka apa namanya eh, hadirin sekalian mengikuti hal tersebut agar supaya kita pelajarannya hidup ya pelajarannya hidup jadi kalau kita baca ayat misalnya di surah Al-Ahzab surah Al-Ahzab ini surah yang keberapa? hmm? urutan keberapa? Urutan ke-33 ya. Ya. Di surah Al-Ahzab. Pada ayat yang ke eh, uh, 44 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam." Wa a'adda lahum ajran karima. Saya terjemahkan ya, saya baca terjemahan. Ini saya punya uh, apa namanya? Terjemahan di sini. Di sini terjemahan dikatakan salam penghormatan kepada mereka orang-orang mukmin itu pada hari mereka menemuinya yaitu menemui Allah yaitu salam yaitu keselamatan dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka Ini terjemahan makna ayat. Ini menerjemahkan huruf per huruf saja. Tidak menerjemahkan kalimat sebagaimana kemauannya orang-orang Arab. Iya. Tahiyah itu dalam bahasa Arab artinya penghormatan. Iya, ini tahiyat untuk orang-orang yang beriman, penduduk surga. Yauma yalqaunahu. Yalqaunahu dari kata liqa, berjumpa. Ini diartikan di sini diterjemahkan menemui. Tapi itu kaidah dalam bahasa Arab. Kalau ada liqa berjumpa dengan tahiyah dalam satu konteks, itu liqa mananya bukan menjumpai mananya. Tapi maknanya dalam bahasa Arab melihat dengan mata kepala. Jelas ya? Walaupun dalam bahasa Arab betul liqa ada dua mana bisa bermana melihat dan bisa bermana menghadap, menjumpai, menemui. Tapi kalau ada tahiyya, maknanya cuma satu, melihat dengan apa? Mata kepala. Dan ini penafsiran ahli bahasa yang kata Imam Abu Yahya Ta'lab, salah seorang pakar bahasa, menurut kesepakatan ulama. Seperti itu. Ya perhatikan ya, ini tafsir secara apa? Cara bahasa penting. Iya. Karena itu di tafsiran dari pelajaran yang insya Allah taala akan mendatang, kita akan kaji metode saya di dalam mengkaji ayat-ayat. Yang pertama saya akan bacakan dulu ayatnya. Setelah itu saya akan bacakan terjemahan makna ayat. Terjemahan global makna ayat. Ya, saya selalu bahasakan ya terjemahan makna ayat. Kita tidak katakan terjemahan ayat, enggak. Sebab Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa diterjemahkan cuma apa? Maknanya. Makna dari ayat eh, itu yang diterjemahkan. Terjemahan makna ayat. Iya. Setelah saya berikan terjemahan global makna, ya, eh, makna ayat, maka setelah itu saya akan sebutkan kalimat-kalimat yang perlu dijelaskan dalam ayat itu. Apa kalimat yang perlu diterangkan? Saya terangkan. Nah ini pembahasan yang ketiga. Pembahasan yang keempat, setelah itu, saya akan membahas tafsir dari ayat ini secara apa? Secara lengkap. Makna dari ayat itu dalam penafsiran para ulama secara lengkap. Nah, dan terakhir, kita akan tutup dengan kandungan dan pelajaran yang dipetik dari apa? Dari ayat. Iya. Jadi ini empat tahapan. Kadang lima tahapan ya kalau saya berikan uh, tafsiran global. Ada tafsiran global, ada tafsiran terperinci. Baik. Ini semuanya untuk mempermudah kita dalam mengkaji dan membahas ayat-ayat Al-Quran. Baik. Pada setiap surah dari Al-Quranul Karim, itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di setiap surah. Tapi dia adalah ayat pembuka surah tidak termasuk di dalam surah itu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu itu adalah ayat pembuka setiap surah, perantara antara sebuah surah dengan surah yang lainnya, tapi dia tidak masuk di dalam ayat tersebut, eh, tidak masuk di dalam surah tersebut. Karena itu bismillahirrahmanirrahim tidak masuk di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk di surah apa? Al-Baqarah. Dia adalah ayat tersendiri. Membuka surah atau memisah antara surah dengan surah yang lainnya. Iya. Dan ini insya Allah ta'ala tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tafsir dari ayat-ayat di surah Nur ini kita akan kaji nanti pada pertemuan dua pekan mendatang insyaallah taala. Baik, waktunya sudah habis ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Eh, apa yang lebih mulia orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak memahami eh, tidak tidak tahu artinya tetapi dia membaca terjemahannya atau membaca tafsirnya mana yang lebih, lebih utama karena kita melihat di masyarakat banyak yang mereka tidak paham putusan Allah tidak paham ya, Al-Quran, tapi mereka banyak membaca membaca tafsir atau membaca terjemahan. Apakah membaca terjemahan ini juga termasuk ke dalam uh, uh, yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu Iya, baik. Jadi pertanyaan Bapak kita terkait dengan membaca Al-Quran. Karena mungkin banyak orang yang tidak memahami bahasa Arab, jadi baca Al-Quran sambil dibaca terjemahannya begitu. Ya tidak diragukan ya, itu masuk dalam bentuk tadabur. Tapi tadi saya sebutkan bahwa tadabur itu berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Ya. Beda tadabur orang yang memahami bahasa Arabnya, sambil dia pahami maknanya. Beda tadabur orang yang paham bahasa Arabnya dan dia belajar tafsir ayatnya. Kandungan dari ayat itu. Ya. Dan beda ayat dengan orang yang sekedar membaca terjemahannya saja. Saya beri satu contoh sederhana semuanya kita sering mengulanginya. Di surah Al-Fatihah kita baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Baik, kita baca terjemahan siratal mustaqim. Apa terjemah terjemahannya? Ya Allah berilah hidayah kepada kami menurut jalan yang lurus. Jadi siratal mustaqim terjemahannya jalan yang lurus. Baik, sekarang saya terjemahkan dalam bahasa Arabnya. as dalam bahasa Arab itu adalah jalan yang luas. Iya. Jalan yang luas. Yang tidak ada bengkoknya. Tidak ada lubangnya. Itu as-sirat. Mustaqim itu penegasan bahwa dia betul-betul lurus. Betul-betul apa? Lurus. Ini sekarang memberi pengaruh makna atau tidak dalam penghayatan? Ya, memberi pengaruh kan? Nah, sekarang saya berikan penjelasan yang kedua. Asirat itu ada dua. Ada sirat maknawi, ada sirat hissi. Sirat maknawi adalah kita memohon kepada Allah kelurusan jalan. Jalannya kita tidak lihat. Tapi agama yang lurus di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini makna ya. Jalan yang lurus dari sisi makna. Ada jalan yang lurus dari sisi hissi. Kita mohon kepada Allah supaya kita diberi hidayah di atas jalan yang lurus yang kita saksikan ini. Di mana ini? Inilah sirat di hari kiamat. Jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka Jahannam. Jadi dua penafsiran para ulama tentang sirat. Nah sekarang kalau kita baca tadabbur, kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah hidayah kepadaku, as-siratal mustaqim. Coba beda antara orang yang mengenal terjemahannya saya, orang yang mengenal cuma bahasa Arabnya ya, dan orang yang mengenal tafsiran yang saya sebut tadi. Lebih tinggi mana? Ya orang yang mengenal tafsirannya, dia mohon kepada Allah dua sekaligus dia mohon. Ya, tergambar dalam dirinya, dia mohon jalan yang lurus, di dunia ini lurus jalannya, tidak disesatkan, selalu diberi hidayah, petunjuk dan di hari kiamat dia dimudahkan melewati asyirat menuju ke sorga. Nah, itu lebih luas, lebih mendalam. Iya. Jadi ini satu ya bisa kita ambil sebagai contoh pelajaran yang membedakan. Ya wallahu taala Baik. Ada pertanyaan lain? Iya. Ya, kalau dia bagian dari Al-Fatihah, hukum kalau Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah, hukum yang dibangun di atasnya nanti kalau kita sholat, Bismillahirrahmanirrahimnya dijaharkan. Kan begitu? Ya. Ya ada beberapa hukum yang terkandung. Ya, tapi kalau yang saya sebutkan tadi itu memang pendapat yang lebih kuat dari silam pendapat ulama. Ada memang silam pendapat. Tapi untuk pendapat yang saya sebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim tidak masuk di surah Al-Fatihah, itu dalilnya adalah hadith Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah firman dalam hadith qudsi, "Qusimatus salatu baini wa bain 'abdi nisfaini." Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamidani 'abdi. Idza qala مالك يوم آه الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا ما بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ya. Jadi dalam hadits Qudsi Allah berfirman, solat itu dibagi dua antara aku dan hambaku. Perhatikan, dibagi berapa? Dibagi dua. Sekarang yang kita sepakati, surah Al-Fatihah berapa ayat? Tujuh. Jadi kalau dibagi dua, berarti ada ayat yang keempat pertengahan, kan begitu? Tiga ayat sebelumnya, tiga ayat setelahnya. Sekarang kita perhatikan haditnya. Kalau si hamba berkata Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ini awal surah Al-Fatihah. Nah dikatakan kalau si hamba berkata Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Langsung Alhamdulillah. Ini dalil pertama. Ya, kalau si hamba berkata Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah berfirman, hambaku memujiku. Kalau si hamba berkata Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku menyanjungku. Ar-Rahmanir Rahim ayat yang kedua enggak? Ya kan? Ayat yang ketiga, apabila hamba berkata Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah membesarkanku. Ya ini ayat ketiga. Apabila si hamba membaca Ia karena buru, iya karena stain. Ini ayat yang berapa? Yang keempat. Maka Allah berfirman, ini antara aku dan antara hambaku. Berarti ini apa? Pertengahan. Dan untuk hambaku apa yang dia minta. Berarti ini ayat yang keempat, tiga ayat sebelumnya dan tiga ayat setelahnya. Ya kalau tiga ayat sebelumnya jelas. Tiga ayat setelahnya di mana? Ini yang kadang masih bingung ya. Eh, dinas siratal mustaqim itu yang kelima. Siratul ladinan amta alaihim itu yang keenam. Giril makdubi alaihim waladdallin itu yang ke tujuh. Selesai. Ini menurut pendapat yang lebih kuat. Saya bilang tadi ada silam pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Ya wallahu taala Baik. Ya, betul. Jadi Bapak sekarang bisa menangkapkan? Kenapa ada yang mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu jumlahnya 6.666. Ada yang mengatakan 6.000 uh, eh, 200 sekian, ada yang mengatakan 6000 sekian. Kenapa bisa berbeda pendapat dalam menghitung ayatnya? Eh, itu ada kaitannya juga. itu bismillah dihitung satu ayat atau tidak, dihitung masuk ke surah itu atau tidak. Tapi ada uh, hal lain. Tapi bukan artinya ada yang kurang dari Al-Qur'an, tidak. Al-Qur'an tidak ada yang kurang, sama saja semuanya. Cuma saja dalam penomoran ayatnya itu kan ada riwayat di dalam berhentinya. Ketika berhenti, di mana berhentinya? Nah, itu beda antara jalur kiroa ini dengan jalur kiroa sana. Nah, itulah yang kadang memberikan hasil akhir dari jumlah surah itu berapa ayat. Nah, itu yang kadang terjadi apa namanya silang pendapat. Tapi jangan ada yang berkata ya, kok ada silang pendapat jumlah ayatnya. Berarti ini Al-Quran ada silang pendapat dia kurang atau tidak? Enggak. <laughs> Sama, ayat-ayatnya semua sama. Hanya saja di dalam penomorannya itu saja yang terjadi silam pendapat.